kemudian masalah yang telah kita bahas sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala wala tasighu salat fil maqbarah غير صلاة الجنازة tidak sah seseorang sholat di kuburan selain dari sholat jenazah. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbar wal hammam. Bumi ini semuanya masjid. Tempat untuk sholat. Illa al-maqbar wal hammam. Kecuali kuburan wal hammam dan juga hammam WC kamar kecil dan Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan la tusallu al kubur wa la tajlisu 'alaiha larangan seseorang haramnya seseorang salat kuburan sebagaimana Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan la tusallu al kubur Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Wala tajlisu 'alaiha. Dan juga janganlah kalian duduk di atas kuburan. Karena bisa menyakiti dari penghuni kuburan. Dan Nabi Rasulullah Wasallam pun mengatakan, Ala fala tattakhidul kubur masajid. Ingatlah Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Karena ini menyerupai dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Bahkan Nabi Allah SAW mengatakan semoga Allah membinasakan mereka. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan para ambia mereka menjadi tempat ibadah mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Dan sebab dari larangan seseorang salat di kuburan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala bukan dikarenakan ditakutkan ada sesuatu yang najis wa innama hiya khasyatu ta'dhimiha ini takutkan adalah pengagungan menjadikan penghuni kuburan tadi jadi berhala sehingga seseorang menyembah kuburan tadi menyembelih untuk penghuni kuburan tadi dan ini adalah merupakan perkara syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fal illa dari'ah an ibadatil maqburin. Illahnya sebabnya larangan seseorang salat di kuburan adalah mencegah terjadinya dari ibadah kepada penghuni-penghuni kuburan. dan dikecualikan sholat jenazah. Sebagaimana di dalam hadis Ibn Abbas dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma kisah yang perempuan yang tukang bersih-bersih di masjid meninggal dan Nabi bertanya kemudian para sahabat menunjukkan kuburannya dan Nabi sholat di atas kuburannya. Dan ini pengecualian. Ini pengecualian. Nah. Dan Syekh Salim menyebutkan wa kullu ma dakhala fi ismil dan setiap yang masuk ke nama kuburan makbarah mimma hawala kubur yang di lokasinya lokasi kuburan wilayah-wilayah kuburan la tusalli fihi janganlah seseorang salat di dalamnya لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها karena larangan masuk kepadanya kuburan dan juga halaman kuburan yang di sekitarnya. Kemudian masalah yang telah kita bahas yaitu larangan seseorang untuk sholat di marahid di tempat seseorang buang air kecil, tempat seseorang buang air besar, WC atau kamar mandi. Karena itu merupakan tempatnya syaitan. Sebagaimana di sini disebutkan likaunihi mu'addalil najazah menampung najis. Kotoran manusia air kencing itu najis. Dibuang di WC. Dan syariat melarang seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam WC. Sehingga seseorang ketika berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith jangan ketika sudah masuk. Nah, tapi sebelum masuk dalam hadis disebutkan ida dakhala ahadukumul khala yakni ida arada an tadkhul. Ini sebelum masuk. Dahulukan kaki yang kiri. Kenapa? Karena tempat kotor. Berbeda dengan masuk ke masjid, dahulukan kaki yang kanan. Nah, sedangkan masuk ke tempat yang kotor, dahulukan kaki yang kiri. Sebelum masuk, berdoa kepada Allah tapi di luar. Jangan sudah di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubai. Boleh khubthi, boleh khubuthi. Karena dua-duanya boleh boleh khubusi dengan dhammah ba atau khubsi dengan sukun khubzi wal khabaith. Dua-duanya boleh. Sebelum masuk doa dulu baru kemudian masuk. Bukan di dalam. Kalau di dalam itu dilarang. Karena syarat melarang seseorang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam WC. Fasalatu aula bil mana dan sholat lebih-lebih dilarang. Berzikir saja dilarang, apalagi sholat di dalamnya. Sedangkan sholat di atas, di atas WC, para ulama menyebutkan fahada jais. Fahada jais. Misalkan ada masjid, di bawahnya itu ada tempat buang air kecil, buang air besar. Sholat di atasnya, Hal jais. Ini diperbolehkan. Karena bukan di dalam. Kemudian kita tuliskan kembali. Qala hafidhahullah ta'ala wa la tasihu shalah fil hammam. Wa mahalul mu'addu lil ightisal. Dan juga tidak sah seseorang salat fil hammam di kamar mandi. Wa mahalul mu'addu lil ightisal, yaitu tempat seseorang untuk mandi. Naam. Karena mahallu kashfil aurat dan juga tempat seseorang membuka aurat di kamar mandi. Di WC, di kamar mandi juga sama, dilarang seseorang ibadah di dalamnya. Sebersih apapun kamar mandi atau sebersih apapun WC yang namanya WC ya WC tempat buang air kecil tempat buang air besar walaupun bersih keramik lain sebagainya bersih wangi tetap namanya WC tetap namanya kamar mandi tidak boleh seseorang ibadah di dalamnya tidak boleh seseorang berpikir di dalamnya tidak boleh seseorang sholat di dalamnya لأنه محل كشف العورات ومأوى شياطين dan tempatnya syaitan Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan. Nabi sebelum masuk ke WC doa, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari jin laki-laki dan jin perempuan. Wa man yashmalu kullu ma yughlaqu alaihi babul hammam. Dan larangan mencangkup kepadanya dari yang semua dinamakan al-hammam, kamar mandi, WC. Nah, yang di sana tempat mandi itu dilarang. Fala tajuz as-salatu fihi. Maka tidak boleh seseorang salat di dalamnya. وقال حفظه الله تعالى ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل dan juga tidak diperbolehkan seseorang untuk salat fi a'tanil ibil di kandang unta tempat istirahatnya unta hiya mawatinul lati tuqamu fiha wa ta'wi ilaiha yaitu tempat yang biasa tinggal unta dan biasa beristirahat di dalamnya. Nah. Hal ini sebagaimana larangan dari Nabi alaihi Wasallam Dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusallu fi mabarik al-ibil, fa innaha min asy-syayatin." Hadis akhrajah Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu wasallam mengatakan, "La tusallu fi mabarikil ibil." Janganlah kalian salat di tempat tinggal ibil, tempat tinggal unta dan tempat istirahatnya unta. Fa innaha minasyayatin. Karena tempat ibil tadi, tempat istirahat tadi minasyayatin dari dari syaitan. Dilarang oleh Nabi alaihi wassalam. Berbeda dengan kandang kambing. Ketika seorang bertanya kepada Nabi Alaihissalatu wassalam, apakah boleh seorang untuk sholat di kandang kambing? Nabi mengatakan boleh. Kemudian Nabi kemudian seorang tadi mengatakan, apakah boleh seorang sholat di kandang unta? Nabi Muhammad SAW melarangnya. Kenapa ilahnya tadi? Fa'inah mina mina syaitan. Sehingga Rasulullah sini menyebutkan wala tasihu salaf fi a'tanil ibil. Wa hiya mawatin allati taqimu taqimu fiha wa ta'wi ilaiha. وقال الشيخ تقي وقال الشيخ تقي الدين ونهي عن الصلاة في أعطانها Taqiyuddin yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin yaitu lakabnya dia. Taqiyuddin. Nuhiya an salat fi adaniha larangan untuk salat di kandang unta li'annaha ma'wa syayatin karena tempatnya syaitan. Kandang unta itu tempat kandangnya syaitan. Wa kama nuhiya an salat fil hammam Sebagaimana Rasulullah SAW melarang seorang sholat di fil hammam. Di kamar mandi, di WC, karena tempat syaitan juga sama. Liannahu ma'wa syaitin karena merupakan tempat tinggalnya syaitan. Wa inna ma'wal arwa al khabith ahakku bi antuj tujtanab as-salatu fihi. Dan juga merupakan tempat-tempat arwah al khabith roh-roh yang jelek roh-roh yang jahat ahakku bi antujdanab dan lebih berhak untuk dijauhi solat di dalamnya nah, solat di kandang unta larangan bukan dikarenakan kotorannya najis bukan akan tetapi tempat kandang unta adalah tempatnya syaitan. Dan unta ini subhanallah mempunyai perbedaan dengan yang lain binatang yang lain yang diantaranya bahwa termasuk dari yang membatalkan wudhu adalah makan daging unta. Termasuk dari yang membatalkan wudhu, makan daging unta. Sedangkan makan daging kambing, makan daging ayam, lain sebagainya, itu tidak membatalkan wudhu. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Nabi ketika ditanya apakah seseorang berwudhu ketika makan daging unta, Rasulullah mengatakan ya, berwudhu. Nah. Dan juga unta sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi wasallam bahwa air kencingnya itu obat. Dengan dalil kisah satu kelompok yang datang kepada Nabi alaihi wasallam sakit datang kepada Nabi alaihi wasallam mengeluh dengan sakitnya. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk mendatangi si fulan pemilik unta agar meminta air susu unta dan air kencing unta. Kemudian mereka meminumnya dan sembuhlah dari dari penyakitnya. Ini menunjukkan bahwa air kencing unta itu obat tidak najis. Kalau najis, jangankan diminum, disentuh saja tidak boleh. Sesuatu yang najis, itu tidak boleh bagi kita sengaja untuk menyentuhnya. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Seseorang buang air kecil, darurat harus bersihkan. Buang air besar, darurat harus dibersihkan Sedangkan apabila ada najis kita sengaja untuk menyentuhnya, pahala mamnu. Kenapa? Karena syariat menyuruh kita untuk menjauhi sesuatu yang najis. Kita malah menyentuhnya. Nah, kalau darurat, pahala jais. Ada bangkai ayam dimainin sama kita misalkan. Ada maya jus, bangkai tikus, lain sebagainya. Najis. Nah, najis tidak boleh bangkai ayam lain sebagainya. Lebih-lebih bukan hanya dimainkan tapi ada yang dimakan. Nah, seperti yang ma'ruf ayam tiren, ayam mati kemarin. Nah, itu dijual mereka. Padahal matinya baru kemarin. Nah, dijual. Padahal itu bangkai. Dimakan lagi sama orang-orang. Maka yang menjualnya dosa dia. Karena menjual sesuatu yang bangkai, najis. Jangankan dimakan, disentuh saja tidak boleh. Nah, karena di dalamnya terdapat penyakit. Karena kalau kita menyembelih itu keluar darahnya. Kambing kalau sembelih itu keluar darahnya. Sapi ketika disembelih mengalir deras. Akan tapi kalau bangkai itu ketika dia mati si darah akan menyatu dengan daging. Akan bercampur dan menjadi penyakit. Nah, sehingga kalau dimakan akan menjadikan madorot, akan menjadikan madorot. Coba kalian sembelih al kambing yang sudah mati, tidak akan mengalir deras seperti kambing yang hidup kemudian sembelih. Dia akan tetap di dalam. Dia akan tetap di dalam. Dan itu penyakit. Nah. Qala hafidhahullah ta'ala Wa tukrahu salah Fi makanin fihi tasawir Dan dimakruhkan sholat Di tempat yang di sana terdapat Gambar-gambar Qala Ibnu Qayyim, qala Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, wa huwa ahaqqu bil karaha min as-salati fil hammam. Wa ahak. bahwa salat di tempat yang terdapat gambar-gambar itu lebih layak makruh dilarang dari salat di fil hammam di kamar kecil di kamar mandi لأن كراهة لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان. bahwa larangan seseorang salat di kamar mandi imma likaunihi midonnatun najasa karena berpotensi mengandung najis di dalamnya ada najis Wa imma likaunihi baitu syaitan dan juga berpotensi merupakan tempatnya syaitan. Wahwa sahih. Wa amma mahalus suar, sedangkan di tempat yang di sana ada gambar-gambar, patung-patung misalkan atau gambar-gambar. Famidonatu syirk. Ini termasuk berpotensi dengan adanya kesyirikan wa ghalibu al umam kana min jihati suwar wal kubur dan kebanyakan kesyirikan dari umat-umat yaitu berasal dari gambar-gambar dan berasal dari kuburan-kuburan sudah dibangun tempat ibadah kuburan disimpan fotonya fotonya eh, wali fulan atau syekh fulan sehingga seseorang ketika sholat memandang foto tadi, meminta keberkahan. Seakan-akan foto tadi hidup. Nah, ini merupakan sesuatu yang bisa mengarah kepada kesyirikan yang lebih besar. Nah, bahkan bisa menjadikan syirik akbar. Menyembah sudah menyembah kuburan, kemudian menyembah berhala di dalamnya, maka hal ini perlu di, dihindari. Nah, dan juga seseorang senantiasa untuk menghindari yang di sana terdapat gambar-gambar. Nah, walaupun di sana tidak disembah, tapi tidak boleh karena malaikat tidak akan masuk. Bagaimana Nabi SAW tidak akan masuk rumah yang di sana terdapatnya anjing dan terdapatnya gambar. Masjid ada kalender, kalendernya banyak gambar-gambar manusia. Hindari hal ini, dihindari. Karena malaikat tidak akan masuk. Nah, yang rumah di sana ada kuburan, yang ada eh, anjing, dan juga yang di sana ada gambar-gambar. Yang ada anjing, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menunggu Jibril alaihissalatu Wasallam, ketika ditunggu tidak datang tunggu berikutnya tidak datang kemudian datang Jibril dan Nabi Rasulullah SAW bertanya kemudian dijawab oleh Jibril ada anak anjing di bawah kolong kasur Nabi alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengusirnya. Jadi dalil menunjukkan bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di sana ada anjing. Anjing apa saja. Nah, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di sana terdapat anjing. Dan juga gambar-gambar. <clears throat> Dan juga termasuk dari sesuatu yang dimakruhkan seseorang yang sholat yang di depannya berada gambar-gambar warna-warni yang mencolok sebagaimana Nabi alaihi wasallam ketika sholat Nabi alaihi wasallam merasa terganggu dengan kain yang berada di hadapannya Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, berikanlah kain ini kepada Abu Jaham. Kemudian berikanlah kepadaku selimutnya Abu Jaham yang tidak ada gambar-gambarnya, warna-warninya yang mencolok. Dan Nabi mengatakan karena barusan telah menggangguku di dalam sholatku. Nah, di sini menunjukkan bahwa dimakruhkan seseorang dia sholat di depannya terdapat sesuatu yang disibukkan. Karena akan bisa menghilangkan kehusuan ketika sholat. Ada gambar-gambar berwarna-warni lain sebagainya. Ada sejadah warna-warni, corak-corak lain sebagainya. Masjid Ka'bah di tengah-tengahnya. Lagi sholat, bukannya memikirkan sholat, pikir dia Kapan saya bisa umroh, bisa haji, bisa tawaf di Ka'bah? Mikirnya ke sana kemari. Betapa bagusnya sajadah ini, berapa harganya? Kayaknya mahal. Akan berpikir yang tidak-tidak. Sehingga lupa dia berapa rokaat, sudah baca Al-Fatihah atau belum dan sebagainya. Nabi saja terganggu, apalagi kita. Nah, sehingga dijauhkan ukiran-ukiran atau lain sebagainya, gambar-gambar, terutama di arah kiblat. Nah, ukiran-ukiran, gambar-gambar lain sebagainya, yang di sana bisa mengganggu orang yang sholat. Dan hal ini tidak perlu. Ukiran-ukiran, gambar-gambar lain sebagainya, bahkan bisa mengganggu di dalam sholat. Memakmurkan masjid bukan dengan ukiran-ukiran lain sebagainya tapi ibadah di dalamnya, sholat di dalamnya, itu memakmurkan masjid. Qala Allah ta'ala ayuhal muslim alaika bil inayati bi salatik. ayuhal muslim wajib bagi engkau untuk menjaga salatmu. Watatahhur minan najasa qabla dukhulika fiha. Bersihkanlah, sucikanlah dari najis Sebelum engkau memasuki sholat. Sebelum engkau melaksanakan sholat. وتجنب al manhiya anis الصلاة fiha dan jauhi tempat-tempat yang dilarang seorang untuk sholat di dalamnya. Litakuna salatuka sahihah ala wafi ma syara'ahu Allah. Agar sholatmu itu sahih sesuai sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahawun bi syai'in min ahkamiha au tatasahul fihi. Janganlah menyepelekan sedikit pun dari hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat di dalamnya. Najis sedikit sudahlah apa-apa. Atau menyepelekan yang lainnya yakni belum masuk waktu sholat 10 menit sudahlah tanggung 10 menit sekarang aja lah saya buru-buru mau keluar kota tidak sah cara seperti ini tidak tidak sah ibadahnya wala tahawun janganlah menyepelekan bisyain min ahkamiha sedikit pun dari hukum-hukum sholat Awatatasahul fihi atau meremehkan. Fa inna salatuka amudu dinik. Karena salatmu adalah merupakan pilar, merupakan tiang dari agamamu. Mata istakamat istakomat din. Yang dimana kala salat itu tegak, maka tegak pula agama. Wa ikhtallad din. Dan apabila sholat itu rusak, maka akan rusak pula agama. Karena sebagaimana Nabi alaihi mengatakan, awal ma yuhasibu bihin nas yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab dari amalan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala itu salatnya. Kalau sholatnya baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Kewajiban sholat itu sangat penting sekali. Kewajiban sholat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa pelantara Jibril. Ketika Isra Mi'raj langsung. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu. Ini menunjukkan dengan keagungan salat sehingga salat jangan dianggap sepele. Jangan menganggap bahwa salat digampang-gampangan, diremehkan, menyepelekan, meremehkan atau lain sebagainya. Karena ini yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan salat menjadi rukun Islam yang kedua. Dikarenakan ibadah sholat itu men terus menerus. Sehari lima waktu terus. Tidak ada liburnya. Nah, berbeda dengan puasa itu kewajiban se dalam setahun satu tahun satu bulan. Sedangkan sholat terus tiap hari. Itu sholat wajib. Belum sholat sunnah. Belum sholat jenazah. Belum sholat dua hari raya belum sholat istisqa, belum sholat gerhana, sehingga pelajari itu semua dengan baik-baik. Nabi alaihi wasallam mengatakan, Solu kama aitumuni usli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Seperti apa sujudnya, seperti apa rukunya, seperti apa bacaannya, zikirnya, apa saja pembatal-pembatal sholat. Apa saja rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat. Itu harus kita pelajari semuanya. Tentunya dengan mempelajarinya. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Sholat, yang penting sholat. Tidak tahu sholatnya betul atau salah, yang penting sholat. Ya tidak boleh seperti itu. Kita harus sholat sebagaimana Nabi SAW sholat. Bagaimana kita bisa mengetahui Nabi SAW Salatnya seperti apa? Yaitu dengan dalil-dalil yang telah datang kepada kita semuanya. Dengan mempelajari ilmu yang berkaitan tentang salat yang kita pelajari. Yang diantaranya di sini. Mulakhas al ringkasan fikih. Kepunyaan Syekh Saleh Fauzan. Hafidhahullah Ta'ala. Nah. Baik. Yang berikutnya insyaallah taala yang keempat dari syarat sahnya salat yaitu istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. نقتفي له سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته